Tapi kalau pastikan kulon nu syukur dengan mucal teng mereka. Syukur sekali karena tadi ini wasiatnya Mbah kulo Mbah Bah. rian Mbah Fatimah Mbah kulo kandung nih buang kehormati teng Kudus. Pokoknya keluarga beliau paling dihormati itu Kudus sama Lasem karena abah beliau itu orang Lasem. Ibu Ed yang Kudus. Melainkan kulo nu di daerah Lasem gitu di daerah Putih Kudus. Terus di daerah Tuban. Jadi keluarga besar bapak niku yang di kampung Siti Syariat Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bunang Jadi di kampungnya bapak itu dekat Ibrahim Nabo. Asmoro di hanya dua kilo. Gitu. Di situ rata-rata rata-rata kalau buatan memastikan rata-rata itu dulu didian zaman Siti Syariat Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bunang. Mulane kula yo ya rodok sekti, akhirnya rodok sekti iku mesti iku cara sanad iku harus bener. Sekolah ngaji teng Mbah Mun, sapa sing ora Mbah Mun. bener aja ora lajur iku bener. Sing masalah muridku iki gitu. Je iya, tapi yo zaman akhir tiap ano ben go nis ben go rame-rame dunia no. Pokoknya tak warai, aku itu duwe siap jawaban. Aku niru Sayyidina Ali karena wahu. Jadi sampai nak ketemu pangeran, hak guru-gurumu bener kok muridmu ora bener. Tak jawab pokoknya anggo madhabe sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ditakoi. Kita-kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Ketika engkau pimpin Islam ini kacau. Banyak perpecahan gini-gini. Jawab si Dinali mergo Abu Bakar pas mimpin, iku anak buaya apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin anak buaya kaya kue <laughs> Jadi Sayyidina Ali itu pernah disalahkan sama umatnya. Dulu Islam dipimpin Abu Bakar Umar itu tidak banyak konflik. Ketika era Sayyidina Ali kan banyak tak wari, caranya ngeles no. Daun nak takut, hak, kue ku bener lah iya, pas bahmun Mun dadi kiai, iku muridé kados kula. Pas kula dadi kiai. <laughs> Wis terus nang dhewe dadi. aku wis duwe jawaban ngeles no. Ngeles kuwi ndo, kok politikus iki lho. <laughs> Mulane si dinale iku wis wong pinter tenan. Ya akhirnya sing takok kelakep. Wah. Menoh yo ya, wah, sem takok barang yo. Ya. kan dia nyongkone Sayyidina Ali terpojok dengan pertanyaan seperti itu beliau itu Iyo zaman Abu Bakar stabil mergo pas beliau mimpin umatnya koyo aku. Maksudnya koyo aku wong apian. Pas aku mimpin umatnya koyo Ya iku. Lane aku melarat yo ya Zaman mbahmu sugih iku mergo buyu tuh elek suwe. Anak pas kediman ke melarat yo ya wis akhire karek terusno. Utawa turunan kedelapan. Dunia Dunyane buyutku iku pitung turunan ganteng, lagi kok melarat aku turunan kedelapan. <laughs> Ya pas entek turun. Mbah-mbahku ngalim. lagi kok bodoh, biasa turunan kedelapan. <laughs> Tapi itu meriki turunan kedelapan sing ngalim saya kuat Gus Koyu Mbah Sahal itu sak ndure. mungkin to pondok ini kan mulai misalnya ibu hitung. kulo ibu Mbah ba Sofia, ba Hafson, ba Maksum, ba Soleh, ba Asnawi sepuh. Kalau pun ke delapan, aman nih. Kata mitos itu bisa dilawan. Duriatam <laughs> Tuhan apa? Mimba. Lah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim turun ke berapa? Sak dure berapa? Oh, sak dure walu, tapi aman apa? saya itu apa fakih mukodam sama kajian Nabi pun ada aman apa aman mitos itu bisa dilawan apa dilawan tapi nak kira lawan ya mau pas tenang <laughs> malah ono sing telu wis tuntas aja. Bayi Alim putune bodho aja mau iku malah parah meneh orang nganti butuh nak suge malah akeh bayi bae suge putune melarat ini dunyane dindakno bapak e wae ya <laughs> doa akeh meneh Pokoknya kalau suwon ngaji ini rilek, tapi kalau suwon sanat itu dijaga, Napa sanat itu Kulon itu setengah apel bagi tapi Said Alawi, sangking menghormati kembahmun. Saya dulu ngaji beliau Faidul Khobir fi ilmi tafsir, khulasah, khulasah karena Bahmun sendiri yang baca dulu, saya masih ingat ngaji Faidul Khobir. Karena saya itu hafal Quran sehingga saya paling disayang. Karena ya tadi selain faham saya hafal Quran sehingga sering diminta neruskan ayat. Ya terus sering diajari sendiri sama Mbah Mun. Sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari. Itu dikarang oleh Habib Said Alawi bin Abbas sama Sayyid Muhsin Al-Musawa. Itu orang eh, mana itu Kang Ali Palembang. Jadi duetnya Sayyid Alawi itu sama orang Palembang. SD-nya masih di Palembang. Terus beliau hidup di Mekah. Eh, kawan dekatnya beliau tidak nyarain apa? التيسير eh, في Ilmi Tafsir, التي apa? Faidul khabir. jadi orang Indonesia itu luar biasa era dulu ada Mbah Mahfud, Senawawi, Raden Asnawi era modern banyak termasuk sekarang ada Mbah Mun Mbah Mun Kapundut sak dunia nyolati karena ya diakui kapasitas internasional terus apa Faidul Barokatnya Mbak Arwani juga diakui ulama-ulama Mesir dia Mbiro apa Sapa. Sekarang itu Indonesia luar biasa. Terus kemarin dokter-dokter tafsir ya, adalah orang Indonesia yang termasuk Mumtaz, ada Pak Quresihab, ada Gus Yofur. Jadi Indonesia itu luar biasa. Angger ngerusak yo ya mulai kue tak jamin. Iku mbok arani ngamuk yo ya ngamuk, ora yo ora, pokoke ngomong, wah, ngomong wae. Kena tersinggung berarti cawe itu tersinggungan berarti. no kok tersinggung cawe itu. Karena kita secara sanat gak ada masalah, kapasitasnya internasional semua. Sopo sing Raro Senawawi, Syekh Mahfud. Era modern dulu termasuk Dokter Mumtaz di Al-Azhar, ya, Pak Kuresiha, Gus Wafur. Selalu ada orang Indonesia. Murid kesangan Said Muhammad dulu-dulu ya termasuk orang Indonesia, Gus Naji, Ustadz Ikhya, ya seputar orang Indonesia. melaniki masalah PR, PR bagi generasi ini sampean. Harus buktikan bahwa sanat itu masih berlaku keren nih loh masih iya, apa? Anggerora ora ya saku dadi Sayyidina Ali mau. Maksudnya maksudnya ya, mau meniru sinten? Sidina. Wis gue tak dokumen jawaban nih, gue siap-siap dadi sampeyan aku nak gagal dari kiai harus dijawaban nih, udah dadi. mukul ya, mukul ora gagal. Tapi jelas kula pastikan sanat itu harus dijaga. Barokahnya baca kitab-kitab itu seneng. Dulu saya itu ya tak rapati tak perhatikan kok ada wayu qaddaru qabla tak ta'ala iya kana buduku. Dulu saya tidak sampai perhatikan. Bareng tak ngenangen iya, iya kana budu makna kepadamu kami nyembah. Misalnya Allah sing ngendikan niku nek kanjeng Nabi ya kacau. Tapi ora diarani ngendikane Allah, wahyu kok ora ngendikane. Allah ya mesti ngendikane Allah. Tapi nek Allah sing langsung ngendikane kanjeng Nabi kan maknane jadi kacau kan? Karena mrene maknane piye? Kepadamu Aku menyembah. Akhirnya Mufasir winter, ya mau. Sebelum ia kanak budu ditakdirkan kata kulu. Berarti beri Allah ketemu kanji Nabi kira-kira seperti itu. Terus Nabi diwari kul ya Muhammad Ia kanak budu. Kan terus bener terus. Ya wes berarti yang kita baca itu kalamu yang sudah kita tirukan. Sehingga ya sudah ketika ia kanak budu ya di Allah darani kita ya kita pelafat kalimat itu. loh ya toh. Ketika kita sholat ia karena butuh pelafat kalimat itu ya kita. Kita kepada meskipun asal usul itu tentu kalah kalamu. Paham ya? Tapi ojo bayangno Allah ngendikan iku ning kowe. Lah terus maknane ini piye dul dul paham ya? Dong ya? Lah masa Allah ngendikan ngene ning kowe. Ihdinas siratal aku dudono dalan. Ya. Piye to bocah ora karu-karuan. Ya? Ya mesti wae sedurunge ngene lho cung enak donga tak warai ih ihdinas. Terus kowe nirokno. Ya dong ya clear ya. Ya clear ya. Awas nak salah. Deni wong iso kowe medeni wong. Kok terangnut bolan baleni wis. Mulane ngaji tenanan. Jung gedekno sowan ora tau ngaji, aneh-aneh wong Jawa. Senengane sowan, ngrumungi sowan-sowanan jaluk itu ini dukun, Soalnya kewabene hadis-hadis ini ada wong alim konekani majlis al-ilm jalisul ulama eh fihi lagi zikrihim ketika beliau-beliau mu mulang jadi gue soan-soanan, itu ya sakit itu ya mah iman kalau kamu soan dokter itu pas konsultasi medis apa enggak iya maksud soan dokter saja ah dok ngopi dok ini ya orang profesional aja sowan polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang. Jadi orang itu difungsikan sesuai fung. Kalau sowan wong alim ya pas ngaji, itu keren. Sowan wong alim, kulo nabi pegatan. Bojo kulo minggat. Nah, wong alim tepan kaya aku, keliru bojo mulai minggat. Lah kok keliru? Kudune tahun pertama, aku terlambat. Wong kere ngono disabari 10 tahun. Yakin tak jawab ngono.